Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man bi hadihi bi sunnatihi eh, para pendengar Radio dan pemirsa Roja TV serta kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada uh, eh, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab al-mawarif kitab tentang waris yang kita katakan sebelumnya bahwa ini bagian dari kitab muamalat yaitu muamalat maliyah bahwasanya dalam mendapatkan harta di antara caranya adalah dengan waris itu salah seorang dari yang sering mewarisi muafat atau meninggal maka yang hidup di antara yang berhak menerima waris tersebut dan ini Allah menetapkannya kalau kita bekerja eh, mencari harta dari manusia yang lain biasa biasanya berdasarkan saling redha antaradin illa an takuna tijaratan antaradin minkum kata Allah melainkan perniagaan yang kalian sering redha kalau waris tidak redha tidak redha anda anda meninggal ya maka ahli waris mendapatkan seperti yang dijelaskan oleh Allah oleh karena itu ini Allah yang mengatur hukum pembagiannya siapa yang berhak berapa masing-masing bagiannya Allah yang menjelaskan maka mempelajari ini mempelajari ilmu waris bagian daripada mempelajari Islam yang Rasulullah telah mengatakan sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa nisful adl permasalahan waris merupakan setengah daripada ilmu Islam dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya yang menjadi pokok dasar dari ilmu waris adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 ya. kemudian ayat terakhir dari surat An-Nisa juga yang telah kita jelaskan sebelumnya secara ringkas dan insyaAllah akan kita jelaskan satu persatu dari ayat tersebut kemudian hadis Rasulullah SAW sebagai yang dikatakan oleh Malif ma'a hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر muttafaqun alaih Selain firman Allah dalam surat An-Nisa yang menjadi pokok landasan dalam ilmu waris adalah hadis Rasulullah SAW dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sini Ibn Abbas anhuma bukan anhu karena ada ibnnya yaitu Abdullah kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib dua-duanya adalah sahabiyani jalilan min akribai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerabat kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas meriwayatkan hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alhiqul fara'id bi ahliha berikanlah al-faraid ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah bi ahliha kepada ahlinya itu orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan harta di antaranya seperti firman Allah وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كان واحدة فلها النصف bila anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, seorang wafat dan dia hanya punya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Jumlah mereka dua ke atas, kata Allah untuk mereka dua per tiga. tidak jumlah mereka satu orang, jumlah anak perempuan jumlah satu orang, untuk dia setengah. Ini Allah menentukan untuk dia setengah dua per tiga. Maka maksud sabda Nabi berikan kepada ahlinya. Yang dapat setengah berikan pada setengah. Kalau Allah katakan setengah. Fama baqiya dan apa yang menjadi sisanya? Sisa setengah tadi untuk siapa? Ada dua per tiga. Untuk siapa yang sisa sepertiganya? Bali aula rojulin zakar kata Rasulullah SAW maka sisanya ini adalah bali aula rojul untuk laki-laki yang paling berhak paling terdekat dinamakan ini dengan asobah tertib asobah urutan asobah dimulai dari anak kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah kemudian ke atas bapak kalau tidak ada ini ini berurutan tertib kalau ada ini nggak ada setelahnya tidak dapat kemudian bapak kemudian kakek kalau tidak ada bapak dan seterusnya ya ini hadis ini merupakan pokok cara membagi waris Insya Allah nanti akan kita uh, diskusikan bersama dan kita kaji bersama tentang cara membagi waris ini. وقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها dan ayat-ayat yang mulia yaitu ayat-ayat yang telah kita jelaskan tadi di surat An-Nisa bersama hadis Ibnu Abbas ini itu menjelaskan mencakup penjelasan kulli ahkamil mawaris seluruh hukum-hukum waris wa dzikruha mufassalatan wa dzakaraha mufassalatan bi syurutiha dan juga menjelaskannya ayat ini dan hadis Ibnu Abbas ini secara rinci syarat-syarat waris tersebut. Sekarang mualif mulai masuk menjelaskan aula rajul zakar tersebut. فجعل الله الذكور والإناث من الأولاد al وأولاد sulbi ومن awladi الأشقاء ibni wa min إذا اجتمعوا يقتسمون المال يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض Sekarang mu'alif mulai menjelaskan Syabrahman Sada Sa'adi Penjelasan rinciannya Faja'alallahu dhukur wal inath Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki dan perempuan min auladis sulbi dari dari anak-anak yang kandung anak kandung anak langsung maksudnya anak kandung wa auladul ibn dan anak laki-laki dari anak laki laki dan anak-anak dari anak laki-laki yaitu tingkatan setelahnya ya Anda mempunyai anak laki-laki dan perempuan atau tidak ada tingkatan atas ini masuk kepada anak laki-laki Anda punya anak laki-laki juga dan anak perempuan tingkatan generasi setelahnya ini wa minal ikhwatil asyiqa dan juga saudara dan eh, saudari yang kandung dan satu bapak dan ibunya dengan Anda Anda memiliki bapak dan ibu ya bapak dan ibu ini memiliki anak umumnya tiga salah satunya anda dua lagi saudara atau saudari anda ini saudara kandung awli ghairi um atau selain ibu apa ah, maksud selain ibu ini selain si ibu artinya sebapak anda bapak anda menikah dengan dua orang istri umpamanya anda anak salah seorang istri beliau dan ada B atau A atau C anak bapak anda juga dari istri yang lain maka hubungan anda dengan dengan si A ini atau si B ini adalah saudara sebapak kalau ibu anda pernah menikah sebelumnya atau setelah bapak meninggal umpamanya dengan laki-laki lain dan lahir anak maka anak dari ini dinamakan dengan saudara si ibu. Selain saudara si ibu, kalau hubungan Anda dengan laki-laki ini adalah satu ibu beda bapak, ya, ini ada pengecualian. Ya. Iza jtama'u yaqtasimun al-mal. Bila semuanya bergabung, ada laki-laki dan perempuan, mereka membagi harta bagi harta adalah wa ma abqatil furudu lidzakari mislu hadzil unsayani. Sisa dari bagian yang sudah ada ketentuannya tadi, maka bagi laki-laki mislu unsayani. Dua bagian perempuan. Bagi laki-laki dua bagian perempuan. Wa anna adh-dhukura minal madhkurin ya'khuduna al-mal aw ma abqatil furud. Dan sesungguhnya laki-laki dari yang disebutkan tadi siapa yang disebutkan di sini saat Rawas? Anak-anak. Hmm? Kemudian cucu dari anak laki-laki, kemudian saudara kandung, kemudian saudara sebapak. Mereka ini kalau hanya laki-laki saja tidak ada saudara perempuannya, tidak ada yang perempuannya dalam tingkatan tersebut maka dia mengambil seluruh sisa harta seluruh sisa harta <coughs> eh, kembali kita menjelaskan tadi di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untuk anak laki-laki anak laki kemudian cucu laki-laki dari anak perempuan dan laki-laki kemudian saudara sekandung, kemudian saudara bapak, tidak saudara seibu. Ya. Ini dalam tingkatannya bila ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian, saudara perempuan mendapatkan satu bagian setelah diberikan untuk yang berhak dari antara sebelum faridah. Contoh, seorang wafat dan meninggalkan satu istri ketika dia wafat istrinya hidup kemudian satu anak laki-laki satu anak perempuan berapa untuk istri Ustaz? Awas berapa untuk istri? seperdelapan ya seperdelapan Artinya dibagi delapan berarti untuk istri satu tujuh sisanya sisa tujuh ini famaam amqatil furud ya sesuatu yang sisa dari ashabul faridah istri kan ditentukan oleh Allah fa illam yakun lakum walad falahunna thumun Allah bila anda para suami wafat فإن كان لكم ولد falahunna thumun jika kalian wafat dan meninggalkan anak laki-laki ada anak kalian maka istri dapat berapa seperdelapan maka harta dibagi delapan satu untuk istri satu per delapan sisa berapa tujuh per delapan tujuh per delapan ini dibagi anak laki-laki kata Allah Subhanahu Wa Taala lidzakari mislu hazil ini. bagi laki-laki dua bagian perempuan satu bagian satu banding dua berarti dibagi tiga kan ya tujuh dibagi tiga ya bisa sih secara matematika tetapi para ulama dulu membuat cara yang lebih mudah daripada pecahan terlalu banyak tiga dikali dengan delapan berarti biar bisa menjadi 24 ya. tiga dikali seperdelapan, seper delapan hmm. tiga dikali satu sama dengan tiga di bawahnya tujuh laki-laki 14 per 24 anak perempuan 7 3 tambah 7 24 selesai habis hartanya dibagi 24 harta dibagi 24 istri dapat 3 per 24 sama dengan 1 8 anak laki-laki 14 per 24 anak perempuan mendapat 7 per 24 begini cara pembagiannya jelas Ustaz Fawaz? Baik. sering mungkin timbul tanda tanya dan ini pertanyaannya dimunculkan dan sengaja dibesar-besarkan dengan menggembor-gemborkan oleh orang-orang yang tidak mengerti akan hikmah Allah tidak mengerti akan kebesaran Allah dia mengatakan ini tidak adil anak perempuan satu bagian dapat cuma 7 per 24 anak laki-laki dapat dua bagian 14 per 24 enak banget jadi laki-laki padahal saya tidak pernah pesan dulu lah mulai jadi lahir perempuan ini tidak adil. Ya, Tidak adil menurut Anda. Hah? Apakah sebuah kebenaran adil menurut Anda tersebut? Tidak. Yang menciptakan Anda, menciptakan langit dan bumi, menciptakan harta seluruhnya. Allah. Terserah Allah yang membagi. Terserah Allah yang membagi. Kalau Anda ingin memberikan hibah kepada anak Anda, kepada siapapun, terserah Anda memang kecuali ada ketentuan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan ciptaan Anda. Maka terserah Allah yang bagi dan menciptakannya. Nah. Kemudian hikmah di balik ini banyak. Hikmah di balik ini banyak. Anak laki-laki dapat dua bagian, perempuan satu bagian. Hikmahnya apa? Fafham hikmat al-bari. Fahamilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini Hikmahnya, karena dalam Islam hubungan antara laki-laki dengan anak perempuan atau saudara laki-laki saudara perempuan adalah saling bertanggung jawab. Tanggung jawab berada di tangan laki-laki. Bila wafat meninggal bapaknya dan tidak meninggalkan harta, maka saudari perempuan ini menjadi tanggung jawab saudara laki-laki. Anak perempuan menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Ya. Walaupun mereka sudah dewasa, walaupun sudah menikah saudari perempuan tersebut. Menikah ditakdirkan oleh Allah, suaminya hidup dalam garis kemiskinan. Saudara laki-laki dia dalam kemampuan. Wajib dia untuk memberikan nah, nafkah kepada saudari perempuannya ini. Karena Allah memberikan kelebihan kepada dia dengan cara dua bagian perempuan saudari perempuan satu bagian. Kemudian dalam Islam yang menjadi tulang punggung adalah laki-laki bukan perempuan. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki tersebut memimpin jadi pemimpin wanita karena memang secara fisik Allah lebihkan laki-laki dibandingkan wanita. Kemudian wabima anfaku dan karena mereka menafkahkan terhadap wanita. Maka dalam Islam luar biasa wanita itu terhormat. Tidak perlu bekerja. Dan bekerja laki-laki. Ya. Salah seorang dai Syekh Nabil Al-Audi kalau saya tidak salah beliau menceritakan waktu perang Teluk perang Teluk yang pertama Ustaz Hawas tahun berapa Ustaz Hawas kita 91 ya kan hmm. Ada salah seorang perwira wanita Inggris Perwira wanita Inggris Bertemu dengan wanita-wanita di Kuwait Kuwait Wanita Kuwait pakai kerudung, pakai hijab, tutup matanya, tutup, tutup mukanya Perwira ini sering mengatakan kepada dia Enak emang kalian hidup seperti ini <laughs> seperti dalam karung aja kalian kemana-mana kayak karung hitam kata dia dengan bangga wanita Muslimin mengatakan kami memang kayak karung seperti ini tapi kami lebih bahagia daripada anda dia mengatakan kenapa anda di kami enak kami tidak pernah kerja di rumah saja tidur saja <laughs> berhias saja bersolek saja di rumah saja hmm. tidak pernah bekerja keluar Lalu dikatakan oleh perwira ini, betul kayak itu? Betul. Gak pernah kami pagi bangun, bangun kerja, kemudian sore pulang dari kerja, enggak, enggak pernah kami bekerja. Coba tanya teman-teman yang lain di jalanan itu, apakah mereka pergi bekerja atau pergi belanja <laughs> shopping ke mall? <laughs> Oh, nggak, mereka bekerja. Nah. Lalu gimana kalian kontrakan, makan, anak-anak pendidikan segala macam? kami yang memberikan nafkah untuk kami sendiri suami kami untuk anak-anak juga suami kami <laughs> untuk rumah semuanya suami kami berpikir setengah tidak percaya perwira Inggris ini mengatakan perwira itu Inggris ini betulkah itu Jonathan betul coba tanya minta yang lain kalau nggak percaya ya dengan sedikit apa bersedih wanita perwira Inggris itu mengatakan tahukah kamu tahukah kamu aku tadi datang ke Kuwait ini menyambung nyawa perwira mau perang kan perang teluk mau perang ya menyambung nyawa hanya untuk agar bisa membayar kontrakan rumah dan pendidikan satu anakku suamiku sudah meninggalkanku begitu saja oh yes. ya. wanita kan gak pantas sebetulnya mengangkat mengambil senjata untuk berperang ini aku terpaksa ya. kalau memang seperti yang kalian ceritakan dalam agama kalian ambil pangkat periwiraku ini kawinkan aku <laughs> dengan laki-laki di antara orang kalian sehingga aku tidak perlu bekerja lagi <laughs> Allah mustahil hikmah Allah ya akhi fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Ya. Allah menentukan menciptakan wanita tersebut dengan sabdanya dan firman-Nya, "Wa qadna fi buyutikun." Wanita itu menetap di rumahnya, bukan pergi bekerja kemana-mana. Kasihan, coba antum lihat. Tanyakan kepada istri anda masing-masing. Lebih suka di rumahkah dia atau bekerja? Jangan kan wanita laki-laki pun lebih suka di rumah daripada wanita. Cuman tabiatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ya oleh karena itu, karena laki-laki yang bekerja dan bertanggung jawab, bagi dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua bagian sedangkan perempuan satu bagian. Karena perempuan tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Buktinya di ghairil um, apa yang dikatakan oleh mualif tadi di ghairi um, saudara yang bukan seibu, bila hubungan Anda dengan laki-laki atau perempuan inilah saudara seibu, satu ibu beda bapak maka tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Kewajiban tidak ada. Karena bukan kerabat, namanya zawil arham. Ketika itu Allah samakan. Nah, Allah samakan dalam ayat tadi Allah samakan um syuraka'u fis Di ayat yang ke-12. Surah Nisa Allah mengatakan, "Fa in kanu aktsara min وإن كان رجل يرث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس jika seorang wafat dan tidak ada bapak dan anak dia laki atau perempuan maka bagi saudara laki-laki saudara perempuan itu masing-masing seperenam ya kalau saudara si, saudara si ibu saudara si ibu sama antara laki-laki dan perempuan sama-sama seperenam saudara laki-laki seperenam saudara perempuan seperenam juga berbeda dengan yang sebapak yang kandung satu banding dua ya ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'adil dan kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tindakan apapun juga termasuk dalam pembagian waris ini saya kira cukup ini uraian pagi ini insyaallah kita lanjutkan dengan jawab assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Allah ustaz Heran atas pemaparan materi yang telah disampaikan Saudara Kusi Masya Akidah Kita masuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya Kami berikan kesempatan untuk Anda melalui telepon 0218236543 Baik kami coba sapa yang pertama Silahkan halo Nah Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dari mana Bu? Ribuin Iin di Pamulang Ustaz. Silakan Bu Iin. Iya, uh, eh, saya mau tanya uh, ini dari mertua. Mertua Bapak meninggal meninggalkan Bapak istri. siapa Bapak mertua ini? Iya, betul Ustaz. <laughs> bapak mertua meninggal meninggalkan rumah dan tanah. Terus istri satu, dua orang anak laki-laki, lima orang anak Sebentar. Perempuan. Waktu ya. bapak meninggal, anak laki-lakinya dua orang hidup. Masih hidup, alhamdulillah. Nah, kalau nggak hidup nggak ya? Terus? Uh, dua anak laki-laki dan lima anak perempuan. Lima anak perempuan ini masih hidup juga pada waktu bapak meninggal? Iya, masih semua sampai sekarang. Terus? Uh, terus ini uh, suami kan disuruh ganti uh, apa namanya rumah itu tidak boleh jatuh ke, ke orang lain. Sebentar ibu, suami ibu salah satu dari dua anak laki-laki ini. Iya betul. Iya, terus uh, ini disuruh ganti, jadi tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Siapa yang suruh ganti? Suami. Yang nyuruh ganti siapa? Kakak perempuan, kakak ipar perempuan. Ya. Biar nggak jatuh ke orang lain gitu Ustaz. Apanya jatuh ke orang lain? Itu rumah dan <laughs> tanah. Masya Allah. Rumah atau eh, silakan Ibu. Iya, ini kan saya kemarin mendengarkan Ustaz, kita tidak boleh menahan hak orang lain. Betul. Ah gitu. Jadi saya kepingin memberikan hak itu untuk saudara suami gitu maksudnya suami ini biar tidak menahan hak saudaranya gitu. Yeah. Saya pingin kalau misalkan itu tidak boleh jatuh ke ke orang lain, apakah boleh rumah warisan itu suami ganti dengan cara diangsur? Soalnya kan kalau cash terus terang kami nggak punya gitu Ustaz. Apakah diperbolehkan seperti itu? Terus bagaimana pembagian yang menurut Sari? Seandainya rumah itu just, uh, e, dijual dengan harga 160 juta, bagaimana pembagian yang Sari gitu Ustaz? Uh, Ibu Iin. Iya. Ada pena dan kertas tangan Ibu iya, Iin? Iya, saya sudah siap ini gitu, Ustaz. Bismillah, kemarin. coba saya <laughs> kita ya, kerjakan. Masuk, ya. kerjakan. Ya. Istri dapat berapa tadi karena ada anak? 8. Delapan. Sisanya tujuh per delapan untuk saudara dua laki-laki dan lima perempuan. perempuan. Dua laki-laki ini kan masing-masing mereka dua bagian. Iya. Berarti empat kan jadinya? Iya, iya betul. Empat tambah lima berapa? Sembilan. Sembilan. Berarti tujuh per, tujuh per delapan dibagi sembilan. Ini akan hmm. ada pecahan kan? Kita jadikan dulu dibagi delapan. Satu per delapan. Istri. Iya. Tujuh. Tujuh untuk dibagi sembilan. Tujuh dibagi sembilan. Maaf, maaf Ustaz. Ya, uh, eh, mau diulang Ustaz. Hmm, kalau ada apa-apa tulis mungkin lebih bagus, lebih jelas. Kapan-kapan insya Allah ya. ya. Kita ulang Ibu. Iya. Yang lain juga pemirsa lain, mari coba kita kerjakan bersama latihan. Ya. Iya. Istri satu orang kan, kan sebut delapan. Iya betul. Sisanya kan tujuh per delapan. Sisa tujuh per delapan. Iya. Mm -hmm. Maka apa namanya di atas penyebut atau pembilang namanya? Pembilang. Pembilang. Baik. Pembilangnya delapan. Iya. Satu delapan tujuh per delapan. Kemudian ya. yang tujuh ini akan dibagi sembilan kan? Iya dibagi sembilan anak tadi ya Ustaz. Uh, anaknya tujuh tapi laki-laki kan dua jatah. iya jadi sembilan kan ya. Bagi sembilan. Tujuh dibagi sembilan kan gak bisa kan ya? Iya. Iya. Untuk gampangnya tujuh ini sembilan ini dikali dengan delapan. Tujuh puluh dua. Tujuh puluh dua berarti harta dibagi tujuh puluh dua. Ya, 72. sebentar. 72 9 ini kan tadi ibu istri dapat 1 per 8 kan ya? Iya. Berarti 9 kali 1, 9. Jelas? Iya, 9 kali 1, 9 per 8. Eh, 9 per 72. Masya Allah ya. Masya Allah. Mm. 9 per 72. Iya. Kemudian anak laki-laki 2 orang. 2 orang. Kan 7 tadi. Kan eh, 7 iya, per 8 kan jatahnya. Iya. Berarti 7 dikali 2 menjadi 14. 14 per 72. Iya, 14 per 72 masing-masing. Laki-laki yang dua ya, Ustaz. Masing-masing oh, masing -masing. 14 per 72. Ah, iya, iya, iya, sorry, sorry, sorry. <laughs> Masing-masing 14 per 72. Iya. Iya. Anak perempuan masing-masing 7 kali 5. 5 iya, 5 kali 9. 7, Ibu. Eh. Iya, iya, iya. 7 iya. karena Berarti 35 per 72 35 ya, per 72 ya, betul, betul. Yang laki-laki 34 per 72 yang laki-laki bukannya dua delapan per dua Ustaz oh iya Masya Allah <laughs> ya, betul, 28 per 72 8 per 72 35 per 72 iya tambah 9 jadi hasilnya selesai enggak? 72 ya, enggak? betul tujuh dua betul betul 72 betul 35 49 ditambah 9 sorry Ustaz 49 ditambah sama Ustaz 35 35, tambah 14 tambah eh 28 ya tambah 28 35 tambah 28 3. sama 72 ibu hasilnya 16 tambah iya betul Ustaz 72 jelas ya, ibu 72 uh, uh, betul sekarang dibagi 72 untuk istri 9 per 72 9 per 72 untuk, untuk anak laki-laki 28 per 72 masing-masing 14 14 Iya, anak terus perempuan, perempuan 35 per 72 masing-masing dibagi tujuh Berarti per dua Ya, tujuh per tujuh dua Iya betul ya ya ya tujuh per tujuh dua. Masya Allah pintar bu bisa betulin. <laughs> Alhamdulillah Alhamdulillah. Alamin. Makasih doanya Ustaz mudah Belum selesai bu. Iya. Iya. <laughs> Terus seandainya itu. Sebentar. Serat, sebentar. Sebentar uh -huh. saya jelaskan dulu. ya Kemudian harapan ini kan harapan uh -huh. dari salah seorang saudarinya uh mengatakan sebaiknya kita jangan lepas, uh -uh. jangan jual. Itu harapan. Ya. Dia cuma punya hak suara 7 per 72 Bisa uh -uh. ngomong dia dengan kelbas per 72 Tapi ya. tidak ada masalah Kalau ingin diperhatikan juga Pamanya ibu untuk solusi damainya ibu mengatakan udah suami udah kita aja deh yang ngambil Tapi uh -huh. kita cicil Ya. ya. Dinilai tadi harga nilai warisan tadi berapa? Anda nilai nilainya tadi taksirnya 160 juta. 160 juta, iya. Ya tinggal dibagi hak-hak yang lain. Iya, itu dikasih ke ibu dulu, ibu mertua dulu atau ke sebentar, anak dulu? Sebentar, Ibu. Ya. 160 ini dibagi 72 berapa jadinya? Satu persatunya persatuannya berapa? Uh, sorry, tunggu harus hitung dulu ini satu dua dua dua eh, puluh juta dua dua puluh dua juta ya uh, sekitar situ kurang lebih dua puluh sekian juta gitu Ustaz. uh, dikalikan masih berarti satuannya kan jelas sekarang Uh-uh. Berarti dikali 22 juta kali 9 untuk untuk untuk istri dari yang meninggal sekian berarti. Uh-uh. 22 juta dikali 14 sekian berarti. 22 juta dikali 7 sekian berarti. Jelas ini, Bu? Iya, iya. Ya. Maka kalau ibu mencicil, ada hak masing-masing sekian. Terserah mereka bagaimana. Kalau keseharusnya, seharusnya ibu menyerahkan kepada masing-masing sesuai porsi masing-masing. Untuk e, ibu mertua berarti seperdelapan. Terus ya. untuk adik perempuan tujuh per tujuh dua. Untuk saudara laki-laki dia empat per tujuh dua. Iya. Tapi kalau mereka setuju redo ya udah biarlah untuk ibu dulu lunasi dulu sampai hak ibu selesai 9 sebanyak 22 juta tadi atau sebanyak 22 juta untuk ibu umpamanya selesai ya. Uh -uh. Kemudian baru ke yang lain gak ada masalah dengan hutang kepada yang lain. Berarti nggak dihitung gini ya Ustaz, misalkan saya beli uh, apa uh, uh, apa namanya tanah uh, tidak dihitung nanti harga tanah di tahun depan gitu misalkan kan saya nggak tidak ibu goror itu tidak jelas perkirakan berapa kali angsuran ibu dan suami mampu bayar oh, gitu. kemudian tentu harganya berbeda karena ibu tidak tunai uh -uh, terus? ya ini kalau 160 juta tunai ini Enggak, enggak bisa Ustaz. Enggak, maaf. Saya maksud harga 160 juta harga tunai atau harga, harga tidak tunai? tunai? Ya, harga tunai. Oh, jangan. Perkirakan Ibu kemampuan dengan suami berapa? Oh gitu. Anda umpamanya mempuji selama lima, tiga tahun atau lima tahun ya? Iya betul. Tentu harganya berbeda dengan 160 juta ini. Mm -mm, betul, makanya itu terus gimana Pak? <laughs> terus gimana? Saya takut, tak, sebentar. Ustaz tak bisa menjawabnya di akhirat ini. Betul. Tanyakan kepada orang yang biasa jual beli tanah, kalau pembayarannya selama lima tahun nyicil pertambahannya berapa persen biasanya? Oh gitu. Ya, anggap dia mengatakan berapa 200 juta. Mm -mm. Ya, 200 juta berarti harganya ibu nyicil. Iya. Bila naik turun pun tanah tidak akan ada penambahan pengurangan lagi. Mm -mm. Karena harga sudah harus tetap tidak ada mengandung gitu ya. fix. Mm -mm. Jelas Ibu? Iya betul, dah dah dah. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah Terima kasih banyak ya Ustaz ya. Berarti tidak boleh uh, dibagi sama rata ini Ustadz, meskipun yang lain ikhlas serahkan dulu rupiahnya setelah itu mau bagi rata terserah mereka oh gitu tapi ya. tidak ada orang yang mau bila dapat dia 500 juta dibagi rata yang lain cuma dapat 10 juta nggak mau dia oh, iya iya Uh -uh. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih, ya Allah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Demikian untuk uh, Ibu In, terima kasih atas interaksinya. Kita angkat masih dari telepon 0218236543. Kami coba sapa yang kedua. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana bu? Uh, dari Ibu Eli de, dari ini di Cimanggis. Ya, silakan Ibu Eli. Uh, ini bisa langsung ya Pak Ustaz? Ya, silakan. silakan Silakan. Ya. ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya uh, suami saya kan suami saya kan sudah meninggal. Ya, semoga Allah mengampuni Mortal muslim. Uh, eh, meninggalkan ini warisan satu rumah yang saya tempatin sekarang ini. Ya. Nah, uh, waktu ini Pak Ustaz anak saya tiga. Iya. Laki-laki dua, perempuan satu. Laki-laki dua. Bentar. Waktu suami Laki-laki saya... dua. Ya, laki-laki dua. Laki-laki dua. Uh-uh. Satu perempuan. Ya, perempuan satu. Terus. Ya. Ini dari suami yang meninggal ini atau dari suami yang lain, Ibu? Ini dari suami yang meninggal ini atau dari suami yang lain, Ibu? Ini suami saya. Iya artinya ibu cuma suaminya satu kan oh, ya, iya. ya. pernah ah, iya. bersama suaminya terus. Iya iya. Kemudian suami nggak punya istri yang lain? Nggak nggak ada. Yakin ibu? Enggak enggak ada insya satu. Allah, <laughs> iya. Insya Allah. Enggak masalahnya kan menzolimi eh, anak beliau dari istri yang lain kalau ada. Kalau enggak enggak ada masalah. Silakan. Enggak. Ya ya Pak Ustadz. Ya. Uh, waktu suami saya meninggal ini uh, mertua masih ada gitu. Oh iya, masya Allah. Berarti nah. dua-duanya masih hidup, bapak dan ibunya. Iya. Nah, iya, waktu suami saya meninggal, mertua masih ada. Dua-duanya, bapak sama ibu nah, beliau? Uh, uh, yang perempuannya aja. Perempuannya, berarti ibu dari si mayat. Terus? Yang laki-laki sudah meninggal berarti? ya yang yang laki-laki sudah meninggal. Iya, terus. Uh -uh. Terus ini Pak Ustadz, yang pertama yang saya tanya dulu ya, hmm. uh, ibu ini dapat bagian dari rumah saya ini atau bagaimana Pak Ustadz? Dapat ibu. Allah memberikan untuk ibu mertua dapat. Dapat. Ya, nah saya kan nggak mengerti Pak Ustadz ya sekarang, saya baru sekarang ini tahu ini. Iya, ibu. Iya. Karena ibu mertuanya udah meninggal atau masih hidup? Itu meninggal. Oh iya, terus. Iya, udah meninggal sekarang. Iya. Ya, nah bagaimana Pak Ustadz cara pembagiannya? Oh, dibagikan kepada ahli waris dari ibu mertua tadi. Ya, seperenam dari rumah tadi. Nah, ibu mertua ini semua anaknya sudah meninggal duluan. Ahli waris yang lain pasti ah, jauh ada. sudah meninggal anaknya gitu anaknya semuanya sudah meninggal? Iya, semuanya. Sebelum anak ya, yang suami ibu meninggal. Yang meninggal itu uh, suami saya yang terakhir. Iya. Ahli warisnya adalah anak dari anak laki-laki dia. Ah. Anak laki-laki ibu ibu mertua ini kan ibu uh, bap, suami ibu. Iya kan? Iya. Kemudian ada lagi anak laki-laki dia selain suami ibu? Ada anak laki-lakinya. Berapa orang? uh, anak laki-lakinya itu mempunyai anak dua orang, satu laki, satu perempuan. Sebentar. Uh, <laughs> ibu mertua ini punya anak laki-laki berapa ibu? Punya anak laki-laki, uh, punya anak laki-laki dia tiga, suami tiga. saya. Ya, dua, dua anak laki-laki yang lain. Dua adiknya. Iya, sebentar. Dari tiga ini, ini semuanya ketika ibu ini meninggal, kan anak laki-laki sudah meninggal semuanya kan ya? Sudah. Ya. Sudah. Berarti generasi setelah anak laki-laki tiga anak laki-laki ini, tiga anak laki-laki ini memiliki anak berapa? Ada anak ibu berarti tiga. Anak ya. saya tiga. Dari anak saudara laki-laki yang lain berapa? Dari saudara yang laki-laki lain dari saudara yang laki-laki lain itu cuma dua anaknya. Dua masih ma ya satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Yang iya. satunya lagi nggak ada anak. nggak ada. Ah. Satu laki, satu perempuan. Berarti enggak. Iya. harta ibu mertua tadi mm -mm. dibagi dibagi uh, Bagi untuk generasi di bawahnya tadi itu anak-anak dan anak laki-laki tadi uh, anak ibu tiga laki-laki dua tambah satu laki-laki dari saudaranya berarti tiga Ya, laki-laki kemudian ya. anak perempuan ibu satu anak perempuan dia saudaranya satu lagi dua ya dibagi ya. tiga dikali dua enam tambah dua delapan dibagi delapan dibagi delapan ya yang jadi anak ah, ini kan lima ini cucunya ya dari laki-laki lima cucunya lima. iya ya. harusnya kan menurut ibu dibagi lima kan ya, ya. Menurut, menurut Allah bukan dibagi lima ibu karena lidzakari mislu hazil unsaya ini bagi laki-laki dua bagian perempuan maka yang tiga laki-laki tadi dikali dengan dua. Iya, jadi yang tiga ini Pak Ustaz. Iya. Yang tiga laki-laki dikali dua. Dari dua jadi enam kan ya? Iya. Perempuan ya. mendapatkan satu saja, berarti tetap dua. Oh. Iya, oh. Iya, iya. Masya Allah. <laughs> Enam tambah dua sama dengan delapan. Oh iya, jadi ya, ma Masya Allah bilang Masya Allah bu. Oh nanti. Iya iya iya iya ya, <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Iya, iya. Dibagi delapan. Iya. Yang anak laki-laki ibu dapat dua per delapan ya anak perempuan ibu dapat dua per 8, per 8 anak laki-laki dia juga ada saudara laki-laki tadi dua per delapan dan anak laki-laki anak perempuan 1 per 8 1 per 8 ini dari jatah si ibu yang 1 per 6 dari rumah tadi jadi di, uh, untuk saya dikeluarkan dulu gitu iya <laughs> ya, tentu ibu iya ibu 1 per dari rumah Iya, saya berapa Pak Ustaz? Seperdelapan dari rumah Ibu Saya seperdelapan? Iya Oh. Alhamdulillah banyak itu seperdelapan. Kalau rumahnya 100 miliar. Oh, jadi eh, Allah. saya 120. Ya. Ini Pak Ustaz. Ya. Ini uh, jadi rumah ini pertama apa keluarkan dulu untuk saya. Enggak dikeluarkan untuk ibu, dibagi ibu. Ya, dibagi, mau, ya? Sekarang mau kita bagi ini yang rumah ini nilainya. Hmm. Nah, tadi pertanyaan ibu kan cuma hanya untuk ibu itu berapa dapat atau tidak? Sudah saya jelaskan. Sekarang ini dibagi seluruhnya. Baik. Oh iya iya. Iya ya, coba ibu da, ibu dari ibu mertua dapat seperenam. Jelas? Eh, ibu mertua. Seperenam. Untuk ibu dapat seperdelapan. Sisanya untuk anak laki-laki ibu dan anak oh. perempuan. Oh. Ya. Delapan dengan enam. Oh, saya malah dikit ya Pak Ustaz ya dapatnya ya. Tentu lebih banyak ibunya daripada istrinya ibu. Iya. Oh, iya betul, lebih banyak jasa ibu daripada iya. kan. Mm -mm. Ya alhamdulillah ibu masih dapat. oh. Baik. Iya. Iya, iya. Allah Maha Adil, Ibu. Iya, iya. Ya. Ibu ibunya dia yang bermertua ibu tadi dia yang melahirkan, dia yang mengasuh di mana sana. Kalau ibu kan dapat besar aja suami kan. Mm. <laughs> Baik. Kita lanjutkan, Ibu. Iya. Iya. Pak Ustad, Ya. Uh, ini sebentar Pak Ustad, Ini uh, uh, yang nanti cucu kan dia punya anak perempuan ya. Mertua saya ini punya anak perempuan. Terus anak-anak cucu-cucunya dari anak perempuan juga banyak gitu. Ini nggak menuntutnya yang ini. Nggak ada haknya. Apa yang mau dituntut? Allah tidak memberikan untuk mereka uh, Karena ibu mereka sudah wafat kan? Oh, iya. Iya, kalau sudah wafat cucu perempuan nggak dapat terputus. Iya, uh, hmm. cucu cucu tinggal cucu cucunya aja tapi ya dari perempuan gitu. Iya dapat, tidak dapat ibu tidak dapat. Karena ibu ya. mereka tidak wafat. Kalau ibu mereka masih hidup, ibu mereka dapat memang. Ini maksud saya ini Pak Ustaz. Iya, maksud saya begini kalau kalau saya bagi-bagiin seperti itu ke anak yang laki-laki, nanti cucu yang perempuan dari perempuannya nanti itu dibilang nggak adil, nggak ngerti kalau dia nggak mengerti ininya masalah pembagian ini gitu. Iya, sampaikan firman Allah. Ibu orang Padang. Iya. Iya, kalau di Padang memang harus perempuan dapat apa? Kalau dalam Islam tidak. Oh iya iya. Kalau dalam syariat Allah seperti yang saya jelaskan oh, iya, tadi. Iya. Ya. Ya, ya. ya Ibu, Terima cukup. kasih ya Pak Ustaz. Taufik insyaallah Ibu. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Eli di Cimanggis. Ya, Jazakallah khairan atas interaksi Ibu. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan melalui pesan singkat sud, Ya, itu. banyak pertanyaan panjang <laughs> ya, kalau, ya, kalau langsung telepon masyaallah. <laughs> perlu karena memang kita, ya. Iya, karena kita juga kalau menelpon tentu interaktif kita ya, jelaskan nah. rinci selesaikan Baik. permasalahan. Nah. Kami kan juga pertanyaan. sebagai latihan bagi nah, yang lain juga ya. Eh, Satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah anak yang uh, didapat dari pernikahan beda agama, ibu non muslim, ayah muslim mendapatkan hal waris dari ayahnya Ustaz? Sebentar. Nah. Ibu non muslim. Nah. Ayah, ayah muslim. muslim. Apakah mendapatkan? Uh, yang warisan ayah. Iya. Anak-anaknya? Iya. ditanyakan iya. untuk istri. Iya, untuk anaknya apa Anaknya anda? muslim atau tidak? Uh, tidak dijelaskan di Baik. SMS ini. Hmm. Persyaratan waris bahwa agamanya satu. Bila bapak non muslim, anak muslim, anak tidak dapat dari warisan orang tuanya. Bila bapak muslim, anaknya murtad, maka anak tidak menerima waris dari bapaknya. Maka tergantung tadi karena Rasulullah SAW la itu dinan tidak dua agama tidak saling mewarisi. Dan ini hikmah Allah luar biasa. Bila bapaknya muslim, maka anaknya kalau ingin dapat warisan jangan murtad. Ya. Maka tergantung kalau anak apakah anak itu muslim atau tidak. Kalau anaknya muslim, yang muslim dapat, yang non muslim tidak dapat. Jazakallah khairan atas uh, jawabannya. Kami angkat pertanyaan dari Umu Habibah di pesan singkat selanjutnya. Ustaz Barakal Hafiq, bagaimanakah bila ibu, istri ayah Ibu, istri ayah Iya, maksudnya Baik. tidak mau membagi harta waris dengan adil Tetapi sesuai kehendaknya yang mendapatkan harta adalah anak kesayangan Saya dalam situasi ini tidak berani untuk menegur karena takut durhaka dan saya tidak mendapatkan bagian waris Ustaz. Mohon penjelasan bagaimana nasihat untuk yeah. saya dan untuk ibu yang terbaik. Yeah. Ibu yang membagi dengan seenaknya tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala diancam oleh Allah. Bukankah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin barang siapa yang durhaka kepada Allah ini setelah ayat waris langsung paling kita ingatkan durhaka kepada Allah dan, men, dan Rasulnya dan melampaui ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya dalam pembagian termasuk termasuklah pembagian waris dia bagi seenaknya bukan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya ya durhaka kepada Allah Rasul diancam oleh Allah untuk akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang pedih di sana. Tanda sayang Anda, Anda tadi tidak enak, khawatir ibu tersinggung. Berarti Anda tidak sayang dengan ibu Anda. Membiarkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dia tersebut. Maka nasihat saya kepada Anda, ingatkan orang tua ini akan firman Allah tersebut dan tanda sayang Anda kepada ibu Anda, kepada orang tua Anda ya, atau kepada ibu tiri anda pun anda pun dia ibu tiri tanda sayang anda kepada dia adalah dengan mengingatkannya ke Allah akan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembagian waris bukan dengan membiarkannya bila anda sudah menyampaikan ini ya, dan berdoa kepada Allah semoga hati ibu dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membagi ini karena ini permasalahan harta waris berkaitan dengan ayat yatim. Sebelum ayat waris Allah mengatakan sebelumnya, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Kemudian Allah mengatakan saja yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazil unsayaini. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya. Andai ada anak-anak yang ada ada ada salah satu ahli waris yang yatim, maka yang diambil oleh ibu tadi adalah harta anak yatim Allah masukkan yang dimakan yang dipergunakan oleh ibu tadi adalah neraka Allah dan dia pun akan masuk neraka maka tidak ada orang yang sayang kepada ibunya walaupun ibu tiri melainkan menasihati ibunya untuk ini bukan dalam rangka ingin mendapatkan harta saja harta memang hak anda boleh anda ingin beringinkan dapatkan tapi lebih dari itu sudah anda dapat hak anda menyelamatkan ibu ini dari neraka Allah jalla fi'ala wabillahi taufiq Jazakallah khairan atas jawabannya demikian untuk Umu Habibah semoga bermanfaat kita angkat masih dari pesan singkat dari Pak Tamrin di Jambi Ustadz ketika bujangan saya membeli 2 hektar tanah kosong oleh keluarga saya tanah tersebut ditanami uh, dan hasilnya uh, diambil oleh orang tua selama uh, orang tua hidup kira-kira 15 tahun dan dengan akad bahwa kebun tersebut adalah milik saya. Namun setelah orang tua uh, meninggal saat ini, bagaimanakah status kebun tersebut Setelah 15 tahun uh, dikelola oleh keluarga, saya memiliki tujuh uh, saudara, enam laki-laki dan satu perempuan. Apakah juga uh, mendapatkan uh, bagian dari kebun tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, uh, dia memberi tanah 2 hektar. Nah bujangan. Iya. Kemudian dikelola oleh keluarga. Iya. Maksud keluarga di sini apa? Saudara dia iya, kayaknya ya. Ada saudara ibu bapaknya. Ya. Dikelola hak tanah ada. Semua hasilnya untuk orang tua waktu itu hidup. Begitu kan ya? ya nggak ada masalah anda berikan hasilnya 10 tanah tanpa anda mendapat harusnya anda pemilik tanah dapat sewa tanah baik dalam bentuk muzaraah atau mukhawarah atau dengan upah tetap tentunya sewa tanah sekian per per tahun ya silahkan anda kelola tapi anda mengikhlaskan uh, upah sewa ini sewa tanah dan semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekarang kalau anda ingin setelah orang tua meninggal ingin ingin mendudukkan permasalahan dengan saudara-saudara tadi dikembalikan dihitung kembali berapa nilai tanah, berapa pertambahan nilai tanah tersebut dari adanya tanam-tanaman di atasnya. Kalau Anda ingin membelinya dari mereka silahkan, kalau enggak minta mereka untuk mencabutnya atau untuk menyelesaikan tanahnya hak atas milik tanah milik anda wabillahi taufik Jazakallah khairan demikian untuk Pak Tamrin di Jambi semoga bermanfaat. Kita masih eh, memberikan kesempatan berikutnya untuk pendengar kembali di 0218236543. Kami coba sapa dan sapa untuk penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Bu? Saya eh, dari Ibu Ibu Diana eh, di Bekasi. Silakan Bu Diana. Ya, Ustaz, anak saya kan uh, ditinggal suaminya meninggal. Sudah setahun lalu Ustaz. Iya Terus meninggalkan dua anak yang kecil-kecil Ustaz. Iya. Terus cuma meninggalkan satu rumah. Dan anaknya perempuan dua-duanya Ustaz. Terus bagaimana cara pembagian warisnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ya. sebentar. Bu uh, ya, jelas lagi mungkin. Eh, iya. eh, mantu Ibu meninggal. Iya, mantu saya meninggal masih muda ustadz Meninggal. Ibu, ibu alhamdulillah meninggal meninggal meninggal muda. Belum ya. terlalu banyak dosa dilakukan dia. Semoga Allah mengampuni iya, dosa-dosa ya, dia. Masalah anak-anak ya, dan istri dia Allah yang menjaganya. Allah menciptakan mereka, Allah menanggung rezeki mereka. Ya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Ya, Kullum fi kitabim mubin kata Allah. Tidak satu pun yang melata di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, jangankan manusia yang melata pun. Hewan yang tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi manusia yang terdidik, yang menjadi khalifah di muka bumi ini, dijamin oleh Allah rezekinya. Jangan khawatir masalah ini, Ibu. Kemudian ibu memiliki anak perempuan. Iya, anak suaminya saya wafat. Dua anak perempuan, uh, dua an uh, Anaknya dia berapa dua? Dua masih kecil-kecil Ustaz, masih umur TK yang satu yang satu. Laki atau perempuan ini ibu? Perempuan dua-duanya Ustaz. Dua anak perempuan. Uh. Pembagian dua anak perempuan. meninggalkan satu rumah saja eh, Ustaz. Uh, sebentar aja, ibu. Ustaz. Satu ah. rumah, subhanallah besar itu satu rumah ibu harganya. Tadi. Uh, uh, suaminya ini masih memiliki orang tua? sudah sudah tidak ada orang tuanya Ustaz. Keduanya sudah meninggal. Iya. Suami mantu ibu ini punya saudara laki-laki? Iya, ada Ustaz dua orang. Dua orang saudara laki-laki. Saudara perempuan ya. ada? Saudara perempuannya ada lima orang Ustaz. Iya. Lima saudari perempuan. Iya. Iya. Iya, maka pembagian warisnya Ibu ya istri beliau yaitu anak ibu dapat seperdelapan dari harta warisan kalau harta warisan tersebut bentuk rumah tadi seperdelapan adalah milik dia dua anak perempuan mendapat dua per tiga dari harta dari rumah tadi jelas ibu ya, ya. ibu ada pena dan kertas di depan oh. belum tunggu sebentar Ustaz ya, ya. saya ini dulu cepat Ustaz, ya, ya Ustaz yeah. Ya. Kita ingatkan kepada para pemirsa dan para pendengar ya. Si, kalau ketika kajian ya, ini sebaiknya ya, ya, ada ya. Ya. ya. Ya, bisa ya, dicatat langsung. Nah, untuk istri atau anak ibu ya. tidak dapat seperdelapan. Untuk anak anak saya dapat seperdelapan. Ya. Dua anak perempuannya anak dapat dua per tiga. Dua per tiga. Dari keseluruhan harta si iya, mayat, wafatnya mayat. Kemudian sisanya untuk dua saudara laki-laki dengan lima saudari perempuan dari uh, mantu ibu tadi. Sebentar, dua seperdelapan dengan dua per tiga, tiga delapan, eh, dua puluh empat berarti dibagi dua puluh empat hartanya untuk istrinya atau anak ibu tiga per dua puluh empat, iya. ya kan? Un, iya, eh, delapan bagi tiga delapan, enam untuk anak perempuannya enam belas per dua puluh empat, masing-masing dapat delapan sisanya sisanya berapa bersisa? 5 kan ya? Hmm. Sisanya 5 per 24 ini dibagi untuk saudara laki-laki dengan saudari perempuan dibagi 9 karena saudara laki-laki dia dua bagian ya jadi 4 tambah 5 9 jelas ibu Iya iya Ustaz. Ya. Jadi maksudnya begini Ustaz, rumah ini harus dijual atau bagaimana Ustaz? Uh, kompromikan dengan saudara laki-lakinya dia dengan saudari tersebut apakah Anda mengizinkan saya tinggal di sini? Saya sewa ini dan saya keluarkan hak sewanya 5 per 24 milik Anda, Anda dan bagi berdasarkan pembagian Anda masing-masing. Ya, kalau anak-anak kan lihatlah kebutuhannya Ibu, lihat kebutuhannya. Ya, kalau emang ingin dijual enggak ada masalah. Jual, kemudian cari rumah yang lebih kecil, dan lebih murah sehingga lebih aman hidup. Ya, dan pun nanti kalau umpamanya anak ibu umpamanya nikah lagi kan boleh nikah lagi kan ibu ya Ya. ya, sehingga harta anak yatim ini terjaga. Ya, khawatir nanti kalau ibu menikah lagi harta anak yatim ini dikuasai nanti oleh paman-pamannya. Ya, maka duduk permasalahannya diselesaikan secepatnya agar tidak menzolimi anak-anak yatim ini. Ya. Jelas ibu? Iya Ustaz. Tapi begini Ustaz, ya. rumah ini kan cuma rumah kecil aja Ustaz. Ya. Terus diantara itu keluarganya itu Ustaz uh, orangnya agak serakah-serakah gitu Ustaz. Nah, kalau serakah sebaiknya dijual saja Ibu. Dijual sendiri atau nggak usah kompromi dengan dia Ustaz? Jadi eh, jual dahulu, nanti berikan hak mereka 5 per 24, ya. mereka bagi 9. Oh dibagi 9 ya, gitu Ustaz ya. ya. Dibagi, oh. Yang sisanya 5 per 24 nya Ibu. Oh. Yang, begini Ustaz Yang 19 per 24 ini. itu milik ya. is, anak ibu 3 per 24 Milik anak-anaknya 16 ke 24. Ya. ya. Ustaz begini Ustaz, e, rumah ini kebetulan dipakai usaha anak saya untuk kompleksi untuk menghidupi anak anak yang Ustaz. Ya. Kalau yang jelas, Pak, e, yang jelas kalau masih dibutuhkan rumahnya. Iya. Ya, kalau dibutuhkan rumahnya untuk menghidupi anak-anak yatim tadi, cobalah ajukan e, ibu kalau ibu mampu atau ada yang mampu atau ada kerabat yang mampu kalau enggak ada kaum muslimin ajukan bantuan untuk memberikan hak dari lima, lima eh, anak, eh, tujuh saudara laki-laki saudara perempuan dari si mayat ini yaitu empat. nilai sekarang anda nilai rumah itu berapa sekarang nilainya ibu murah Ustaz di sini rumah iya berapa ibu murahnya berapa sekitar nah. dua ratusan juta Ustaz nah, anggap 200 juta 240 iya. puluh juta nyampe atau kurang katanya Ustaz kalau nilainya dua ratus puluh juta nyampe atau tidak 200 juta ya insya Allah nyampe Ustaz 200 juta Iya. 200 juta dibagi 24 berapa Ustaz? Awas. Dibagi bentar Ibu. Ya. 224 ya nah. 8 ya. juta. Ya. 8 Dua, eh, 200 200 juta dibagi 24 Iya Ustaz Berapa dapatnya? 200 Kalkulatornya Iya 24 Iya 8 juta sih. Sekitar 8 juta, Ustaz. 8 juta, Ustaz. 8. 8, 8 ke 5 40 kan ya? Iya, 40. Berarti hak dari saudara si mayat ini karena jangan dizolimi mereka Ibu nanti berbahaya. 40 juta, 8 kali 5 40 juta kan ya? Iya. 40 iya. juta ini dibagikan kepada uh, ahli waris dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, minta mereka data sementara yang datang tangan tanganin hak mereka sudah tidak ada di rumah itu. Hmm. Jelas Ibu. Oh, iya, iya, iya hmm. mereka bagi sembilan. Mereka bagi sembilan. Empat puluh iya. tadi dibagi sembilan, yaitu hmm. dua per eh, dua uh, per dua per sembilan untuk saudara laki-laki, seper sembilan untuk saudari perempuan. Ya. iya. Jelas. sehingga dengan demikian, sehingga dengan ya. demikian urus surat kepemilikan rumah tersebut menjadi milik anak ibu dengan cucu-cucu ibu dengan pembagian ya. hak dengan pembagiannya 3 dibagi 16 40 juta insya Allah mungkin didapatkan para muslimin yang uh, membantu ini kalau memang ibu dan kerabat tidak ada yang bisa membantunya insya ya. Allah ya. ada lagi atau ibu titip ya. nomor ibu ke terus begini <laughs> ya Ya roja siapa tahu dicarikan musimnya ya. insya Allah ya. Gini Ustaz, jadinya begini kalau umpamanya anak saya bisa mengumpulkan uang sekitar segitu ya. Terus dibagikan kepada mereka itu Terus di rumah itu dijadikan hak milik ya. dia dengan anak-anak itu bisa nggak Ustaz seperti bisa, itu? Insya Allah, Ibu. Insya Allah, bisa, insya jadi dikumpulkan aja sebaiknya kayaknya seperti itu Ustaz kalau ya. dijual juga dia usahanya nanti ya. tempatnya nggak ada lagi Iya lebih bagus, lebih bagus ya. Iya, ya Ustaz itu aja ya Ustaz, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, Masya Allah, kalah Heran atas penjelasan dan eh, penjabaran dari eh, beberapa penanya yang semoga menjadi bahan latihan juga untuk kita semua saja. Ya. Iya. Mungkin ada kesimpulan atau penutup untuk penjumpaan kita silakan. Ah, iya, Saya khair. Uh, permasalahan waris kita baru di awal tapi nggak masalah nanti beberapa kasus kita jelaskan. Masalah waris masalah yang penting ilmu yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin padahal ilmu ini bersumber kepada firman Allah Subhanahu wa taala tidak banyak ijtihad para ulama tidak banyak hmm. berbeda dengan ilmu fikih yang lainnya iya. maka hendaklah setiap muslim mempelajarinya dan melangkah memahami kitabullah ya karena sunnah Rasulullah pun cuma satu tadi hadisnya yang menjadi pokok tersebut ayat-ayat semuanya maka hendaklah kita memahami kitabullah Subhanahu wa taala dengan cara belajar sini dan siapkan waktu eh, keseriusan kemudian pena dan iya, kertas, kertas ya. serta kalkulator setiap iya. kajian ilmu waris sampai selesai insyaallah iya. taala. Iya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi